Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-136 yaitu pembahasan seputar pembagian macam-macam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang terakhir kita ambil kemarin yaitu mengenai apa kemarin? Yaitu mengenai memanjangkan rambut. Kesimpulannya, memanjangkan rambut hukumnya kalau cuma sekedar manjangkan dia nggak dapat pahala. Tapi tingkatannya tidak bersunnah. Paham ya? Tapi kalau dia memanjangkan karena dalam rangka taasi, yaitu mencontoh Rasulullah SAW makjur dapat pahala. Faham maksudnya? Eh, penting sekali ya. Seperti contohnya yang sifatnya tradisi yang sudah kita lewati, adatnya orang Arab. Eh, adatnya orang Arab, tradisinya orang Arab itu kalau mereka berjubah, berpakaian sorban. Paham ya? Oleh karena itu sorban atau imamah itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Paham ya? Hampir antum kalau lewat di Yaman ya di pelosok-pelosok itu pasti orang awam pun pakai sorban. Orang awam. Faham maksudnya? Nah, tapi kalau orang teman semata-mata pakai sorban, enggak ada niatan ta'assi, enggak dapat pahala. Paham? Nah, tapi harus ada niatan orang tersebut harus apa? Muta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baru dapat pahala. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau di sini, wa hunaka qissatun gharibah. Di sana ada kisah yang asing kisahnya. Nah, kisah yang bisa dikatakan mengharukan gitu ya. Yaitu kisah apa? julian min ahli wara. Yaitu suatu ketika ada orang, dia orangnya warak punya benar-benar istilahnya zuhud gitu ya. Cuman warak ini lebih dalam daripada zuhud. Paham ya? Kalau zuhud itu apa sih? Tarku melayang la akhirah, kan zuhud. Meninggalkan perkara yang apa? Yang tidak bermanfaat di akhirat. Kan itu. Tapi kalau Wara itu kan tarku dulu fil akhirah. Meninggalkan suatu perkara yang membahayakan di akhirat. Paham ya? Jadi semua yang membahayakan walaupun bermanfaat atau tidak dia tinggalkan. Wara. Paham? Nah, kita lihat karena lahu aslun. Saat itu dia punya pohon asl. Pohon asl wala alam kalau kemungkinan besar pohon semara atau pohon semara atau pohon semara yang kadang kayunya kalau di Yaman sana, kalau sini mirip pohon semara, mirip pohon semara, cuma di Yaman sana, di Arab sana Pohon asli itu diambil ranting-rantingnya untuk atap biasanya. Ranting-rantingnya diambil untuk apa? Untuk atap. Nah, fa hasadahu. Kemudian apa? Kemudian Naam dia memburunya. Awa. Nah barakallahu fikum mengambilnya atau intinya mau manennya. hasadu manen. Nah barakallahu fikum pohon tadi itu. liyattakhidahu hataban untuk jadikan kayu bakar. Ranting-ranting kan enak sekali. Kalau dengan kayu bakar kan biasanya cepat terbakar, ya enggak? Ewa seperti itu. Wa kana lahu jarun qad fa'ala mislah. Saat itu dia punya tetangga. Tetangganya juga melakukan yang semisalnya. Wa qawwama kullu wahidin minhuma aghsan aghsan asalih. Kemudian masing-masing salah satu dan keduanya itu kawama membong eh, mengikat. Paham ya? Biasanya kalau ranting dikumpulkan ada tali istilahnya kalau bahasa Jawanya dibongkok. Dibongkok itu di tali diikat. Paham ya? Nah, tali diikat. Kemudian apa? Yang diikat apa tadi? Ranting-ranting pohon asal tadi itu. Hatta yaibas. Paham ya? Nam sampai mengering, summa yudkhilahu, summa yudkhiluhu faita Kemudian dia masukkan ke dalam rumahnya. Fa kharaja hadzal rajul Kemudian orang ini langsung keluar dibairin dengan onta min ajli an ya'khudha khashabah. Kan dikeringkan dulu, dikeringkan. Nah, kemudian orang ini yang tadi orang yang katanya warak tadi itu, dia apa? Dia keluar dalam keadaan membawa onta. Dalam rangka untuk mengambil kayu bakarnya itu. Fa'ana khal ba'ir, kemudian ontanya ditundukkan. Ya tunduk itu ya, didekatkan warabat al khasab 'ala dhahril ba'ir. Kemudian orang tadi mengikat kayu bakar itu di atas punggung unta. Untuk bawa kan bisa unta. Ya, ikat situ. Fa fa nahral ba'ir, kemudian orang tadi langsung apa? Nah, menggertak untanya. Digertak suruh bangun itu istilahnya, digertak gitu, liyakuna bil hatat agar dia mau berdiri dengan kayu bakar tadi itu. Ternyata apa enggak mau enggak, enggak mau berdiri ontanya. Bayangkan unta padahal ya. Nah, digertak, ayo bangun. Enggak mau bangun dia. Fa'aba an ya- fa'aba yakuma. Unta tadi gak mau berdiri. Fastaghraba akhir orang ini pun merasa heran atau aneh, kenapa enggak mau berdiri? Kenapa untanya enggak berdiri? Wa akhadha yufakir. Kemudian dimulailah berpikir, kenapa ya untanya enggak berdiri ya? Berpikir dia. Naam. Wa akhadha yufakir fil ba'ir madza bihi. Ingat-ingat akhadha yufakir, akhadha termasuk apa? Apa apa namanya? Apal syuru' yang artinya pemulaian, ah, akhirat artinya bada'a. Paham ya? Nanti kalau dalam mutamimah insyaallah ada mutamimah afal suruh namanya. Jadi akhirat bukan mengambil, bukan mengambil berpikir itu bukan tapi memulai berpikir. Akhirat artinya bada'a, afal suruh, Paham ya? Akhadha yatakallamu. Ya enggak? Falamman tahal musannifu min hadzal kalam akhadha yatakallamu ay eh, bada'a yatakallamu. Namanya apa? Af'al suruh, Faham ya? Af'al suruh, Naam. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat lagi. Ewa. Nah, kita lihat di sini apa kata beliau. Jadi ontanya tadi diteriakin nggak mau berdiri dia. Akhirnya orang yang punya ontanya kan merasa, "Wah, aneh ini kenapa nggak mau berdiri?" Mulailah dia berpikir mengenai onta tersebut, apa yang terjadi pada onta tersebut. Falamaha kumata khashabil ukhra. Kemudian dia memperhatikan lamaha, memperhatikan, melihat tumpukan kayu yang lain. Kumah, ya tumpukan kayu yang lain. Jadi kawama tadi anak nerjemahkan jadi mungkin membongkok. Kawama itu menumpuk. Jadi yang tepat itu menumpuk. Jadi kayu ini tumpuk gitu ya, kawama. Ya. Maksudnya apa? Lama setelah dia berpikir, dia melihat, melihat ada tumpuan kayu yang lain. Tumpukan kayu yang lain Nam faidal khashab alladhi hammalahu 'alal ba'ir khashabajar khashabajarih. Ternyata keliru. Ternyata ontanya enggak mau berdiri kenapa? karena kayu yang dibawa oleh apa? Oleh onta tadi itu yang diikat di atas punggung onta ternyata kayu tetangganya. Ontanya kamu berdiri. Karena mungkin ontanya tahu ini kayu orang lain itu istilahnya ya. Ya mungkin dengan dari Allah SWT kita juga nggak tahu. Nah, wa idza khashabuhu baqin 'alal ard. Ternyata kayu yang punya dia masih ada di tanah. Ayo. Fa fakal khashab kemudian langsung orang tadi kayu yang di atas punggung onta tadi langsung dibongkar kembali ya, dilepas ikatannya wa nahara ba'irahu nah barakallahu fikum kemudian dia mulailah Pak menggertak dan meneriakin ontanya faqama mubasharatan tiba-tiba langsung berdiri langsung ternyata apa sebabnya karena kayu yang di atas punggung unta tadi itu kayu tetangganya paham ya dia nggak mau berdiri ontanya setelah dilepas ikatannya diturunkan langsung diteriakin berdiri berdiri dia ontanya nah syahidnya ini kata beliau Fahadi min himayatillahi lil insan. Ini termasuk penjagaan Allah Taala yang diberikan kepada manusia. Bayangkan melalui unta, unta aja enggak mau membawa kayu orang lain istilahnya ya. Menunjukkan bahwasanya benar-benar istilahnya apa ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Falhasil kesimpulannya, annama hasalan nabi fi qissati dzil yadain. Kesimpulannya bahwasanya yang terjadi pada Rasulullah SAW mengenai kisah dzil yadain, Rasulullah sempat marah, laisa 'ala sabil tasyri' Nah barakallahu fikum bukan dalam bentuk pensyariatan. Kisah yang kita lewati kemarin itu ya. Nah bahwasanya apa? Bahwasanya nah barakallahu fikum kemudian berdiri menuju ke eh, kayu yang ditancapkan di masjid kayak tiang itu ya, kemudian bersandar situ dan meletakkan enam pipinya di atas kedua di atas tangan kedua tangannya gini atau semisalnya gini. Nah barakallahu fikum dalam keadaan sedih atau marah, itu bukan disyariatkan harus kayak gitu. Kita nggak harus mencontoh yang kayak gitu, paham ya? Nah, enggak harus kita kemudian yang kemudian gini atau gini enggak harus. Karena bukan pensyariatan. Walakinahu ala sabilil faid min Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk faid yang membangkitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annallaha ja'alahu fi hadzal inqibat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nam Allah taala menjadikan eh, pada apa? pada kegelisahan atau pada na barakallahu fikum nam ketidaktenangan pikirannya seperti ini. Li'anna ibadatahu lam tatim karena ibadahnya belum sempurna. Sebabnya itu kan ibadahnya itu enggak sempurna. Wa fala yusra' lana an naf'al kafil rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sedih melihat keadaan tersebut kemudian meletakkan apa? Nah barakallahu fil pipinya di atas enam kedua tangannya. Jadi kemungkinan besar kayak gini ya surahnya. Ya, kalau atau gini. Ini ya, atau gini. Ya, intinya meletakkan itu ilah itu enggak enggak harus kita mencontohnya. Karena ketika Rasulullah melakukan itu bukan dalam bentuk pensyariatan. Faham belum? Bukan bentuk apa? Pensyariatan. Naam. Al-akh. Bukan bentuk apa? Pensyariatan sehingga kita enggak perlu mencontoh. Tidak perlu apa? Mencontoh. Naam. Dan lihat di sini kata beliau Fima law jara lana misl Maksudnya kalau kita pun mengalami yang seperti ini, enggak perlu kita melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Paham ya? Nah, enggak perlu kita melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Kita lihat misalnya salah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah barakallahu fikum. awal, Nuzuluhu sallallahu alaihi wasallam fi asna'i tariq min Arafah ila Muzdalifah. Turunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau singgahnya Rasulullah SAW di pertengahan jalan menuju apa? dari Arafah menuju Musdalifah. Wa bauluhu wa tawaddu'uhu wudu'an khafifan. Saat itu beliau kencing dan wudu dengan wudu yang ringan. Apakah kita harus mencontohnya? ketika dari Arafah menuju Musdalifah perlu enggak kita turun kencing dulu, kemudian wudu dan wudu ringan atau atau apa atau itu bukan persyaratan? Bukan pengsyariatan. Rasulullah turun itu karena mau apa? Mau ada hajat tadi itu. Kalau misalkan kita nggak ada hajat, ya nggak perlu dari Mina langsung ke Muzdalifah, nggak perlu mampir-mampir. Maksudnya nggak perlu apa? Nggak perlu berhenti di jalan itu loh. Nggak perlu berhenti di pertengahan perjalanan. Nah, wah, kita lihat hal huwa masyru'un fi haqqina, apakah perbuatan tersebut disyariatkan untuk hak kita? Paham maksudnya? Perbuatan Rasulullah itu apakah perlu kita contoh? Al-jawab rumah masyru', jawabannya enggak disyariatkan. Li'annahu lam yaf'alhu 'ala sabil ta'abbud, karena Rasulullah mengerjakannya bukan dalam bentuk ibadah. Karena memang darurat, hajah gitu loh. Mau qada'il hajah kencing. Paham lo maksudnya? Kalau misalkan antum dari Arafah mau ke Musdalifah, dari pertengahan perjalanan atau mau kencing misalkan, ya singgah dulu kencing enggak masalah. Wudu dan wudu yang ringan, itu enggak masalah. Tapi kalau enggak ada faktor sebab yang lain, enggak perlu melakukan amalan tersebut. Faham maksudnya ya? Mahum salah ya? Mahum, teman? Awal. Ah, Kita lihat sini. Walihada lam ya'murin nas bihi. Oleh karena ini Rasulullah SAW tidak merintahkan dengannya, tidak merintahkan manusia. Walam ya'lamhu kathiran, walam yu'allimhu katsiran nas dan Rasulullah juga apa? Tidak mengajarkan eh, na'am barakallahu fikum kebanyakan dari kalangan manusia. Atau walam ya'lam Walam ya'lamhu walam ya'lamhu katsirun nas Dan kebanyakan manusia enggak mengetahuinya. Wa inna mahtaja ila an yaqul. Karena waktu itu ini kata beliau. Akan tapi waktu itu karena beliau butuh untuk kencing. Fanazala kemudian Rasulullah pun turun wa bala wa tawaddaa kencing dan kemudian wudu wuduan khafifan wudu yang ringan. Suma sara kemudian berjalan lagi. Paham belum? Jadi turunnya Rasulullah di situ bukan semata-mata turun untuk ibadah itu bukan karena ada aja. Mahum. Nah, perbuatan tersebut apakah jadikan dalil bahwasanya kita ngikutin perbuatan Rasulullah dalam perkara tersebut kita katakan tidak karena bukan bentuk pensyariatan. Mahum insyaallah. Alhamdulillah. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa mithlu hadhihi al-ashya' allati takunu mutaraddidatan baina kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha 'ala sabil ta'abbud aw 'ala sabil 'adah. Maka seperti ini, seperti perkara-perkara ini yang masih bimbang, ragu antara keadaan Rasulullah mengerjakannya itu karena beribadah atau karena tradisi adat kebiasaan yakhtanifu fihal ulama yang para ulama berbeda pendapat situ wal insan al basir ya tadabbar wa ta'ammal tapi orang yang benar-benar berilmu itu merenungi dan memperhatikan wa yatarajjah indah dan menguatkan apa yang menurut dia kuat pendapatnya ma fa'alahu ala sabil ta'abbud aw ala sabil iadah itu kembali ke istihad tadi itu maksudnya ya jadi memperhatikan, merenungi dan menguatkan nanti. Menguatkan menurut dia. Yang Rasulullah kerjakan itu dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk tradisi kebiasaan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ada atau ta'abbutan itu nah, kita lihat sini. Fa yahkum bima taqtadihil hal. Kemudian dia bisa menghukumi sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaan. Ya, bisa menghukumi adat atau tradisi atau apa? Atau ibadah itu. masalah tuh permasalahan. Perhatikan situ, hal yusabul mar'u ala ma yaqtadi bihi min af'alir rasul alati fa'alaha ala wajhil ada Apakah orang juga dapat pahala? Apakah seorang juga dapat pahala apabila dia mencontoh mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Yang Rasulullah mengerjakannya itu karena adat atau tradisi atau kebiasaan. Paham belum? Rasulullah mengerjakannya karena adat. Nah, kalau kita mencontoh itu dapat pahala enggak kita ini? Faham maksudnya pertanyaan ini? Dapat pahala atau tidak kita ini? Mafhum akhir syat? Ayo, kita lihat di sini. Itu pertanyaannya. Kita lihat kalubsil khatam wa taqwil sya'r wa ghairihima seperti memakai cincin, memanjangkan rambut. Seperti memakai apa? Cincin dan memanjangkan rambut. Nah, barakallahu fikum itu bagaimana? Apakah kita dapat pahala kalau memakai cincin, memanjangkan rambut? Ha? Perhatikan baik ya. Al-ijabah jawabannya yajibu an ta'lam anna ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi muqtadal 'adah fa inna sunnah an tattabi'a 'adata baladika idza lam takun muharramatan. Masyaallah. Justru yang wajib yang perlu kamu ketahui bahwasanya seluruh yang Rasul kerjakan yang dikerjakan karena itu tuntutan adat atau tradisi atau kebiasaan maka yang sunnah engkau justru mengikuti adat negerimu. Mengikuti apa? Adat atau tradisi negerimu. Apabila itu bukan tradisi yang haram. Paham belum? Nah, tradisi yang haram seperti apa sih? Seperti misalkan taruhlah kalau di Jogja ini sekatenan. Sekatenan itu mereka nanti ada acara ritual malam apa gitu ke alun-alun. Paham ya? Atau ritual yang lainnya, tahlilan misalkan Adatnya orang pakai tahlilan di situ misalkan. Nah, kita enggak boleh ngikutin nanti haram. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau ada tradisi yang enggak haram, ya enggak masalah. Kalau Idul Fitri pada bikin ketupat dan ketupat, enggak masalah. Karena enggak ada apa unsur tertentu di situ. Paham maksudnya ya? Naam. Walaysa sunnah fi fi aini naam fi aini ma fi ainin fi aini ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk sunnah Nam pada apa? Pada zat yang Rasulullah SAW kerjakan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak mengharuskan kita nah barakallahu fikum semua yang Rasul kerjakan itu kita ikutin dilihat dulu bentuknya. Eh? Dilihat dulu bentuknya ya. Nah barakallahu fikum dilihat bentuknya apakah bentuknya tersebut adalah adat atau sunnah atau yang semisalnya atau kekhususanan itu. Bani sunnah fi jinsin ma fa'alahu ya kan? Bukan ainin artinya zat artinya. Kalau jin jenisnya berarti. Jadi bukan zat yang Rasulullah lakukan itu bukan. Itu bukan termasuk sunnah kita ngikutin zat tapi jenisnya itu loh. Paham ya? Akan tapi yang sunnah ada jenisnya, jenis apa yang Rasulullah kerjakan. Fa idza kana Rasul sallallahu fa'ala dzalika bi 'adah. Kalau Rasulullah mengerjakan pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut Rasulullah lakukan karena apa? Karena enam tuntutan adat dalam artian bentuknya adalah tradisi atau kebiasaan fa inna sunnata antaf al ma taqtadihil adah fi zamanik maka yang sunnah justru kamu mengerjakan apa yang dituntut oleh adat kebiasaan di zamanmu malam khalif an nasa selama tidak berseberangan dengan nas contohnya sekarang adatnya tradisinya kebiasaan negeri kita orang naik motor ya enggak naik motor naik sepeda misalkan paham ya padahal zaman Rasulullah unta unta keledai kuda, paham ya? Nah, misalkan atau di kampung naik unta misalkan. Kalau naik unta orang mungkin orang kaget, walaupun itu enggak haram juga. Enggak haram juga ya, enggak ada larangan juga, tapi kan tradisinya kebiasaan orang itu naik kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat ini. Naam kata beliau, wa an wa ala hadha falibasuna nahnu huna fi Najd wal jazirah 'amah huwa al-qamis wa sarawil wa taqiyah wal ghutrah wal musallah 'inda ba'dun nas. Ini penting ini. Kata beliau dan pakaian kita sekarang di sini Najd dan juga Jazirah secara umum itu pakaian jubah. Sirwal, taqiyah itu peci, wal khutrah. Khutrah itu semacam e, sorban tapi makanya seperti dipakai seperti khimar. Bukan khimar ya, khimar. Nah, seperti itu. Wal musallah 'inda ba'dun nas. Musallah itu bersenjata. Antum kalau di zaman sana hampir di pelosok itu orang pakai senjata semua Orang apa? Enggak pernah pakai senjata. Senjatanya bukan pistol, pistol terlalu kecil. AK. Wah. Paham ya? Peluru di sini jubah. Peluru semua, kemudian AK ini udah biasa mereka megang kayak gitu. Paham ya? Itu orang sebagian orang Arab seperti itu. Jadi anak-anak kecil seperti ini Muhammad Fadil ini megang, yang megang kan pistol. AK itu, anak kecil benar. Itu tradisinya, adatnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Fa'ida idza insan hadha kanat fisun fi misal libas Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imamah wal izar wal ridda. Nah, barakallahu fikum. Artinya apabila seseorang mau berpakaian yang seperti ini kanat fi sunniyah maka yang sunnah misal libas Rasul seperti pakaian Rasulullah SAW, sorban, sarung, rida, rida itu selendang, Li'anna Rasulullah SAW fa'ala dhalik bimuqtadul adat. Karena Rasulullah melakukannya, memakainya dalam bentuk adat. Tradisi atau kebiasaan. Mahum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa nahnu fa'alna dhalika aidan bimuqtadul adat. Kita pun melakukannya seperti itu, seperti yang Rasulullah lakukan dalam bentuk apa? Kebiasaan atau tradisi tadi itu. Adat. Wa li'annana law khalafna adatana ila makanan nas ya'tadun ya'tadunahu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika syuhra. Nah, ini ini penting perlu kita tanbih nanti. Kalau seandainya kita menyelisih adat kita dan kita kembali kepada nah barakallahu menyelisih adat kita yang apa yang manusia kebiasaannya melakukannya eh, di zaman Rasulullah SAW masih kita kembali ke sana kalau kita menyelisih adat kita dan kita kembali kepada adat yang dibiasa yang biasa dilakukan oleh manusia di zaman Rasulullah saya itu dianggap syuhrah terlalu megah, terlalu mewah, terlalu sombong. Kita katakan selama yang kita pakai anda pakai syar'i enggak bukan syuhrah. Walaupun jubahnya mereknya Haramain. Paham ya? Atau An-Nur misalkan, atau merek-merek yang lain. Paham ya? Naam. Eh, Dafah misalkan. Eh, itu bukan syuhrah. Paham ya? Bukan syuhrah ya. Naam barakallahu fiikum Naam. Maksudnya syuhrah ini nanti para ulama telah menyebutkan yang dilarang itu syuhrah yang sifatnya haram. Seperti apa? Libas harir pakaian sutra. Jelas suhrah itu. Mahu salah eh, akhir syat Mahu salah? Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Wa nahan Nabi s.a.w an libas syuhrah dan sungguh Rasulullah SAW melarang dari pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah pakaian yang mewah, harganya mahal misalkan. Nah, sutra kan jelas mahal harganya. mahu salah ya. Tapi kalau jubah, berjubah, bergamis walaupun haram yang taruhlah 250 itu biasa aja. Nah, maksudnya ya. Nah barakallahu fikum, mahum salah Mahum Abdullah? Ayo eh, na'am barakallahu fikum. Amma mas'alatul khatam wal khatam inna fa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajah. Adapun mengenai cincin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, mengerjakannya, makainya karena kebutuhan. Wa huwa annahu nukisha alaihi Muhammad Rasulullah. Karena cincin Rasulullah itu bentuknya semacam akik. Di situ tertuliskan, terpahatkan di situ Muhammad Rasulullah. Khatam. Paham ya? Untuk tanda. Dan itu beliau ketika memakai pentolnya itu, pentol akiknya itu enggak di luar, kalau dalam. Paham ya? Kalau orang kan ya di luar luar itu ya, suara itu ya. Paham ya? Nah, dan itu beliau memakainya di pada tangan kiri. Dan apa? Pada kelingkingnya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan menunjukkan haram pakai tangan kanan enggak masalah juga. Karena yang menggunakan pakai tangan kanan itu dalilnya umum. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibhu tayammun fitana fitana ulihi wa taraddulihi wa tuhurihi wa sya'ni kullih. Ya kan? Artinya para sahabat dahulu senang berkanan-kananan. Suka memulai yang kanan-kanan gitu loh. Dalam masalah apa? Tarajjul. Apa tarajjul? Menyisir rambut. Eh, kemudian pakai sandal bersuci, paham ya? Nah, wa bisya'ni kullih, seluruh perkara. Sehingga pakai jam pun enggak ada larangan pakai tangan kanan. Memakai dalil umum tadi itu. Paham ya? Cincin tangan kanan juga masalah pakai dalil umum. Tapi kalau Rasulullah memakainya pada tangan kiri. Kita lihat hajah. Nah, maka kana yakhtim 'ala ar-rasail allati yab'atsuha ila al munuk. Dulu Rasulullah menggunakan nah, cincin tersebut untuk apa? Stempel. atau stempel tuh untuk ngecap itu Muhammad Rasulullah kepada sebagian surat-surat yang apa? Yang nampar para raja itu mengutus untuk nyampaikan Rasulullah, stempel. Ya Rasulullah ingin apa? Ingin bikin surat, nah stempelnya apa? Bukan stempel sekarang ini bukan. Cincin tadi itu. Lepas mungkin dikasih tinta lah stempel. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang boleh nggak kita beli cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah? Ana sarankan jangan. Kenapa jangan? Karena khawatir kita lalai. Terkadang dibawa kamar mandi, WC, eh, antum pakai tangan kiri kemudian tercebokan, naudzubillah min dzalik. Karena Muhammad Rasulullah tulisannya. Paham ya? Terus bagaimana ya? Beli yang polos aja. Hindari yang besi. Kalau mau beli yang bagus ya perak. Kalau emas haram laki-laki kan itu. Paham ya? Nah, kalau fikoh seperti itu. Tapi kalau misalkan yang bertuliskan Muhammad Rasulullah jangan. Jangannya kenapa? Karena kita khawatir lupa lalai itu loh, dibawa ke tempat-tempat yang kotor, yang jorok ke kamar mandi, bawa masukan enggak layak. Soalnya Muhammad Rasulullah tulisannya. Mahfum salah ya? Naam. Kita lihat sini liyakuna dzalika ketahqiq likauni hadir risalah minan nabi saw. Masya Allah. Tujuannya kenapa? Khotam tadi itu stempel tadi itu, cincin yang Rasulullah pakai kemudian dipakai untuk mengecat eh, sebagian surat yang disampaikan kepada para raja. Nah, barakallahu fikum atau yang para raja mengirim nah barakallahu fikum atau dikirim ulang gitu selain untuk mengirim surat kepada para raja. Tujuannya apa? Yang seperti katahkik, untuk memastikan memastikan bahwasanya apa? Surat tersebut benar-benar dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Wa alaha dafanakul maka berdasarkan penjelasan ini kita katakan Al-Qadi wal Amir. Al-Qadi wal Amir itu seorang pemimpin wal Arif. Mirip ya, pemimpin juga. Wa man yahtajuna ilaihi dan orang-orang yang butuh kepadanya haula'i yalbasunal khatam. Mereka memakai khatam, memakai cincin li'annahum muhtajuna ilaihi karena mereka butuh ala anna ba'd ahli ilm berdasarkan walaupun sebagian ahli ilm yaqul mengatakan inna tahattum sunnah mutlaqan. Sebagian ahli ilm mengatakan pakai cincin itu sunnah secara mutlak. Butuh enggak butuh pakai cincin sunnah itu loh. paham maksudnya ya? Cuman hindari cincin dari emas kalau laki-laki. Besi hindari makruh hukumnya. Paham ya? Tapi kalau terbuat dari misalkan barakallahu fikum tembaga atau misalnya aluminium atau misalnya perak bagus, kalau perak bagus. Paham ya? Nah, tapi kalau emas dihindari. Tapi boleh enggak laki-laki beli beli cincin terbuat dari emas boleh enggak laki-laki beli? Kalau belinya boleh, makainya dilarang. Beli itu kan enggak semakai. beli disimpan di rumah bisa juga. Faham maksudnya, Ihsan? Yang dilarang itu makainya atau belinya? Hmm? Nah, makanya yang dilarang. Kalau belinya enggak masalah, masalah enggak? Enggak masalah, gitu loh. Kita lihat sini. Wa ladzi dan yang nampak li yang nampak menurutku kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin perhatikan itu anna takhattuma na'am taba'a lil 'adah bahwasanya pakai cincin masuk dalam apa mengikuti pada adah tradisi atau kebiasaan na'am memakai cincin masuk dalam tradisi atau kebiasaan jadi kalau antum pakai cincinnya taksi dapat pahala enggak dapat pahala tapi kalau teman itu bergaya caper tadi perhatian nah jangan Paham ya? Gaya cincin ini nanti tunjuk-tunjukkan. Paham ya? Harus niatnya lurus. pakai cincin tujuannya apa? Eh? Tujuannya apa tadi saya pakai cincin? Ta'assi, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pahala makjur. Paham ya? Tapi untuk bergaya jangan, caper, eh? jangan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fala yatahattamu al-insanu illa idza idza tada an-nas dzalik. Maka Hendaknya orang nggak perlu pakai cincin, kecuali kalau itu memang manusia dah biasanya pakai cincin itu loh. Maksudnya dah adatnya tradisi pakai cincin. Illa mahtija ilaih kecuali yang dibutuhkan. Fa inna sunnah an ya- yatakhattam min ajli hadil hajah. Justru kalau sunnah itu kalau memang apa? Sunnahnya itu justru kalau ada keperluan kebutuhan seperti anda menjadi raja, pemimpin, butuh stempel nah sekarang nggak perlu pakai cincin stempelnya kan? Tinggal datang ke tukang bikin stempel, bikin stempel yang bagus. Maksudnya kalau misalkan taruhlah antum punya misalkan cincin kemudian semacam akik itu ada semacam stempelnya itu tulisannya tentunya tulisan mungkin memastikan bahasanya itu adalah antum jadi pemimpin misalkan ada hajah nggak masalah itu sampai sunnah karena sesuai yang Rasulullah lakukan tapi kalau semata-mata pakai biasanya kita pakai itu itu kembali ke adat tradisi diniatkan asli makzur kalau nggak diniat niatkan asli nggak dapat pahala maafum sholat ya. Ayo na'am barakallahu seperti itu. maafum Isa Ayo eh, na'am. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian sekarang kita ambil dikit lagi. Mas'alatun permasalahan. Lamma qadiman Nabi sallallahu al-Madinata wajada al-Yahud yasdiluna su'urahum. Yasdiluna su'urahum. Wa fawafaqahum wa khalafa qaumah. Masyaallah. Tatkala Rasulullah SAW dahulu datang ke Madinah menjumpai orang Yahud, mereka apa? Mereka menguraikan rambut-rambut mereka panjang, gondrong, gondes, gondrong diso. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, gondrong, rambutnya panjang. Nah, dan Rasulullah Rasulullah apa fawafaqahum, mencocoki mereka. Maksudnya itu nah bertepatan gitu ya. Wa khalafa tapi menyelisih kaumnya. Faham belum? Hanya kan enggak tujuan Rasulullah kan bukan apa? Bukan panjangan rambut karena ngikutin mereka itu loh. Cuman menjumpai orang Yahudi sudah rambutnya panjang itu loh. Diuraikan. Naam. Panjang. Summa innal yahud lamma atau 'anil amri wa khalafu. Kemudian orang-orang Yahud ketika mereka menentang dari perintahnya dan juga menyelisihinya, raja'a ila tafriq sya'rih. Kemudian kembali apa? Kembali na barakallahu fikum eh, memisah memisahkan rambutnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu sebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Ayo na'am barakallahu fikum na'am. Maksudnya terkadang dikumpulkan, terkadang di di apa? Nah, dikumpulkan di mungkin disisirin gitu ya, dan di diuraikan. Naam. Afala yadul afala yadul hadza ala anna ittikhadha syair sunnah. Apakah perbuatan ini tidak menunjukkan bahwasanya memanjangkan rambut itu sunnah? Ali jawab asy-sya'ru idza Rambut itu kalau dipanjangkan falahu sunnah mithlul ghairihi minal adat. Maka dia akan mendapatkan mendapatkan hukum sunnah seperti yang lainnya berupa tradisi yang ada kalau diniatkan ta'asi. Apa maksudnya ya? Kalau niatkan apa ta'asi baru dapat. Nah, seperti itu. Maaf mantola. Eh, perhatikan ya kitabnya ya. Naam. Wadzalika bi an yurajjilahu wa ya, wa yunadzifuhu. Penting ini. Yang demikian itu dengan cara apa? Yurajjilahu wa yunadzifuhu. Menyisiri dan juga membersihkan. Jadi kalau antum melihara rambut itu jangan cuma dibiarkan gitu kemudian banyak kutunya misalkan, enggak pernah nyampung, enggak pernah mandi misalkan rambutnya tapi gondrong misalkan. Jangan dirawat. Eh? Dirawat, disampo, disisir. Walaupun enggak sering-seringan gitu. Nah, karena apa? Ini, lihat ini Caranya gitu. Kalau mau mencontoh Rasulullah SAW, caranya gitu. Ya, karena beliau juga menyisir rambutnya dan juga membersihkannya. Wa kayfiya tutarjinihi alaihi salatu wassalam annahu awwalu ma nam qadimal Madinah kana yuhibbu muwafaqat ahli kitab. Wa raja'an an yaslamu nam an yuslimu wa yattabi'uh ini. Dan bagaimana tata cara menyisirnya alaihi salatu wassalam adalah pertama kali ketika beliau datang ke Madinah Nah, barakallahu fikum. Naam ya, mendatang ketika pertama kali datang ke Madinah Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum, istilahnya menguraikan rambutnya, dibiarkan gitu ya. Nah, kemudian karena untuk menyelisih orang-orang nah orang-orang apa? Orang-orang Yahud atau yang semisalnya akhirnya apa? Akhirnya disisir dengan cara pihak tengah. Pihak tengah karena seperti dalam riwayat yang lain Rasulullah sisirannya apa? Pihak tengah. Pihak tengah itu kanan dan kiri. Mulai kanan dulu baru kiri. Dan itu nggak mengharuskan pihak tengah juga ya. Walaupun misalkan pihak pinggir pun tadi kanan dulu baru kiri. Apa maksudnya? Nah, itu yang disebutkan dalam riwayat seperti itu. Tapi wala alam eh, kalau disebutkan dalam penjelasan syarah itu dibikin tengah-tengah gitu ya, pihak tengah lah. Kalau kita gambar gambarkan pihak tengah, kanan, kiri. Itu cara sisiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa waktu itu Rasulullah ketika datang ke Madinah Nah, ingin mencocoknya apa? Gaya sisirannya orang-orang ahlu kitab. Pengen kalau mereka masuk Islam dan mengikuti Rasulullah itu tujuannya. Takliful kulo intinya awal mulanya. Nah, tapi ternyata mereka enggan, menolak dan bangkang. Paham ya? Eh, menolak, bangkang, enggan, akhirnya Rasulullah apa? Kembali ke ke asalnya maksudnya apa? Mulai rambutnya di nambar kalau film sisir dengan al tafrik tadi itu. Fahuwa min babit ta'lif. Ya kan Rasulullah ketika datang ke Madinah mencocoki cara sisirannya orang Yahud itu dalam rangka taklif, yaitu untuk melunakkan hati. Wa min jumlati ma wafaqahum fihi annahu kana yas nam kana na barakallahu fikum yastil yani yastil atau yastil ini? astala yasdilu atau sadala Ah Akhali yastil ya. astala yasdilu berarti ya. Nah, artinya apa sih? Yang tepat apa? Asdala yasdilu itu menguraikan atau apa? Manjangkan apa gimana? Jadi ya menguraikan rambutnya gitu ya. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum annahu kana yusdil sya'rahu wala la yufarriquhu. Nah, maksudnya mungkin dibiarkan gitu ya, dibiarkan gitu aja. Dan Rasulullah tidak memisahkan dengan sisiran tadi itu. Sumasara ba'da dzalik yufarriquhu kama kana an-nas yaf'aluhuna fi Makkah. Kemudian setelah itu Rasulullah balik lagi seperti dulu ketika manusia melakukan di Mekah, disisir secara apa? kanan dan kiri tadi itu. al musyrikin saru aqrab al yahud likasratil ladzina aslamu minhum walasinya siyama ba'da fath Makkah. Dikarenakan orang musyrikin mereka menjadi apa? Nah, barakallahu semakin dekat eh, dari orang Yahud karena banyaknya orang-orang masuk Islam takut mereka. Paham ya? Wala siyama ba'da Fathu Makkah, terlebih-lebih lagi setelah Fathu Makkah. Ya? setelah Fathu Makkah banyak kan nah barakallahu fiikum yang istilahnya apa? Nah musyrikin yang mereka jadi satu karena takut khawatirnya apa? Khawatirnya berkurang mereka karena banyak orang masuk Islam itu ya. Nah barakallahu fiikum. Yang terakhir tun alladzina qalu bi anna fi'lan nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ma bala baina Arafah Muzdalifah sunnah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kencing Nah barakallahu fiikum ya perhatikan. Eh kitabnya perhatikan kitabnya. Nah barakallahu fiikum. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya perbuatan Rasulullah SAW tatkala beliau kencing ya, ketika ada antara Arafah dan Muzdalifah itu sunnah apa dalil mereka istadallu bi fi'li Ibnu Umar radhiyallahu anhu mereka berdalilkan dengan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bi wa bi qaulillahi azza wajalla dan juga dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ini dalil umum sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang apa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat famal jawab an hada jawabannya apa ini yang terakhir al ijabah jawabannya amma fi'lu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Iqtida' Siratal Mustaqim Adapun perbuatan Umar radhiyallahu anhuma sungguh Syekhul Islam telah mengatakan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim in hadzal asla alladzi kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yatamassak bihi lam yuwafiqhu alaihi jumhurus sahabah masyaallah sesungguhnya asal usul eh, yang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpegang teguh dengannya itu tidak mencocoki jumhur para sahabat. Jadi mengerjakannya mungkin dia sendirian. Paham ya? Istihadnya Ibnu Umar itu istilahnya ya. nah Wa anal khulafa ar-rasyidin dan bahwasanya khulafa ar-rasyidin yang lainnya radhiyallahu anhum wa hum qadatul hajid wa afqahu wa afqah min Ibnu Umar yang mana khulafa ar-rasyidin yang lainnya khulafa ar-rasyidin ini berarti empat itu ya itu yang mereka adalah pemimpin untuk jamaah haji dan orang yang paling faqih daripada Ibnu Umar lebih faqih nah barakallahu fiikum kanu la yaf'aluna mereka enggak mengerjakannya berarti murni mungkin istihadnya Ibnu Umar itu ya Nah, para sahabat yang lain melakukannya. Walau kana hadza minas sunnah, kalau seandainya termasuk sunnah, la wajaba ala qa'idil la wajaba ala qa'idil hajid an yaf'alahu liyubayyana sunnah, ya enggak? Wajib bagi para apa? pemandu haji, nah barakallahu fikum untuk melakukannya dan menjelaskan bahwasanya itu sunnah. Tapi buktinya ketika mereka akan melakukan itu bukan perkara sunnah. Mohon salah Abdurrahman. Nafhum? Eh, na'am. Wa amal ayatu fa fiha dalilun ala anna al-murada bidzalika ta'abbud. Adapun dalam ayat ada pendalilan bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah ta'abbud. Adalah apa? Ta'abbud. Li'anna ma yurja bihi al-yawm al-akh al-yawm al-akhir. Li'anna ma yurja bihi al-yawm al-akhir huwa al-yawm al-akhir akhir ya. Akhir ya. Akhir ta'akhir akhir ya karena mungkin di hari akhirat itu maksudnya ya. Li'anna mayurja bihi yaumil akhir huwal ibadah. Dikarenakan sesuatu yang diharapkan dengannya hari akhirat kelak adalah apa? Ibadah. Amma may ta'allaq bil umur adiyah, adapun perkara yang berkaitan masalah perkara-perkara adat tradisi awil umur al ghariziyah atau perkara-perkara yang muncul secara tiba-tiba, fama tahtaja ilaiha fa'alaha. Maka kapan saja dia membutuhkan, maka dia melakukannya. Contohnya tiba-tiba apa? Kepeng, kepengin apa? kencing. Maka saat itu boleh dia ketika Nah, barakallahu fikum dari Minang misalkan mau ke Musdalifah di pertengahan dia singgah berhenti dulu kencing karena ada apa? umur perkara yang muncul secara tiba-tiba. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alamin.